Demikian pula orang sakit dan yang semisalnya. Orang yang kesurupan, orang yang terkena sihir. Dari kata nasyara tansyiran dan dinamakan ruqyah untuk mengobati orang-orang semacam ini dengan nusyrah karena an-nusyrah bermakna al-kashf wal izalah menyingkap dan menghilangkan seakan-akan ketika dilakukan nusyrah terhadap orang yang sakit berarti dia menyingkap dan membongkar apa yang terdapat padanya dari penyakit dan yang semisalnya. An-nushrah apabila ditinjau dari sisi asy-syara' terbagi menjadi dua bahagian. Jenis yang pertama an-nushrah berupa ruqyah, ruqyah syariah. dan pengobatan-pengobatan secara syar'i yang demikian ini diperbolehkan dalam hal melakukan pengobatan dari suatu penyakit yang menimpa dengan syarat bahwa yang demikian itu tidaklah menjerumuskan seorang ke dalam al-kufur wa syirk dan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sihir sebab sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu bahwa sihir adalah kekufuran wala yuflihu sahiru haitsu ata tidaklah beruntung tukang sihir terhadap apa yang telah dia datangkan. Secara mutlak. Untuk apa saja? Apakah sihir yang dilakukan untuk memudaratkan orang lain? Ataukah untuk menyembuhkan sihir juga dengan sihir? Dan ini adalah jenis yang kedua dari an-nusyrah. Yaitu halu sihir anil mashur bisihrin mithlih. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir yang semisalnya. Dengan bantuan para jin pula. Sehingga hendak menghilangkan suatu kebatilan, suatu penyakit, dengan kekufuran yang semisalnya. Yang demikian inilah yang terdapat dari nas-nas para ulama dan dinukilkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini yang dilarang, yang diharamkan. Adapun jenis yang pertama yaitu ar-ruqa wal ilajat asy-syar'iyyah yang tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan telah disebutkan oleh para ulama dari beberapa perkataan mereka yang menunjukkan bolehnya sebagaimana akan kita nukilkan di dalam kitab ini Beliau berkata an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila 'anin nushrah. Beliau ditanya tentang an-nushrah. Telah kita sebutkan tadi makna dari an-nushrah. Faqala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min 'amali syaitan." bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Dari perbuatan syaitan. Karena mereka meminta bantuan pada para syaitan. Minal jin. Dalam menghilangkan satu sihir. An-Nushrah. Rawahu Ahmadu bisanadin jayid Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan sanad yang bagus. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam ta'liq bahwa beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari dan juga Ibnul Muflih Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syariah menyatakan sanadnya jayyid dan di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang an-nusyrah bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Nah, menunjukkan diharamkannya. Namun para ulama memahami hadis ini dalam rangka untuk menjamak dan menggabungkan antara dalil-dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan nusyrah bahwa hadis ini menyebutkan haramnya Bahkan ini termasuk dari amalan syaitan. Disebabkan karena kebanyakan al-ghalibiyah di zaman Rasulullah saw Alaihi Wasallam mereka yang melakukan nusyrah dari kalangan orang-orang kafir dan hampir tidak diketahui kecuali dengan menggunakan ilmu sihir pula Hampir tidak diketahui kecuali dengan menggunakan ilmu sihir. Sehingga alif lam yang terdapat di dalam pertanyaan ini an-nushrah bukan alif lam secara istighraq, secara keseluruhan dari jenis nushrah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa ada nushrah yang diperbolehkan. Ada pula nusyrah yang diharamkan. Ya. Dan yang ma'hud yang diketahui dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini bahwa yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia hanya bertanya tentang an-nusyrah yang dilakukan oleh mereka yaitu hendak menangkal sihir juga dengan menggunakan sihir yang semisalnya dengan kufuran oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hia min amal syaitan dan ini termasuk dari amalan syaitan Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah ketika tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi Labid bin Al-Asam di mana Jibril alaihi salam mengabarkan tentang letak dari uh, ikatan sihir tersebut di bawah pohon kurma ya jantan di bawah sumur lalu kemudian terikat dengan beberapa ikatan nah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membongkar ikatan tersebut. Ya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kenapa engkau tidak menjikapnya, tidak membongkarnya? Membongkar ikatan tersebut. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Ya, beliau mengkhawatirkan akan terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin pada waktu itu terjadi perjanjian damai antara Yahudi al-Yahud dengan kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Aisyah bertanya kepada dia, "Mengapa engkau tidak melakukan nusrah?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu dari amalan syaitan. Hanya saja beliau mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah pada waktu itu. Walhasil kaum muslimin rahimakumullah di sini menunjukkan bahwa an yang dimaksud di dalam hadis ini adalah an-nusrah allati tatadammanu sihr yang mengandung sihir. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan An-Nusyrah kata beliau halu sihir anil Mashhur, wala yakadu yaqdiru alaih illa man ya'rifu sihir. Yang dimaksud dengan An-Nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan hampir saja tidak mampu seorang itu melakukannya kecuali dari orang yang mengetahui ilmu sihir pula. Wa Abu Dawud, nah. Hakada ya ikhwan, wa Abu Dawud. Hah? ماذا؟ رواه أحمد بسند جيد وأبو داود هكذا dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud wa qala dan beliau mengatakan, Su'ila Ahmadu anha. Ditanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang An-Nushrah. Karena Abu Daud termasuk salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya beberapa soalat, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Bahwa Imam Ahmad ditanya tentang An-Nushrah, faqala maka beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud membenci an-nushrah seluruhnya. Ya. Apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud rahimahullahu taala di sini adalah an-nushrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya min amali syaitan Naam. Ataukah Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala membenci an-nusyrah secara keseluruhan. Sebagaimana beliau juga tidak menyukai untuk menggantungkan tamimah at-tamaim apakah dari Al-Qur'an ataukah selain dari al Al Karim. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari madhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama salaf demikian pula yang terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'an Karim istilah al-karahah. Fulan yakrahu kada. Si fulan membenci ini, membenci ini. Jangan kita fahami dengan istilah makruh menurut istilah orang-orang belakangan dari kalangan al-mutaakhirin dari al-usuliyun wal fuqaha. Ya, namun ulama salaf kalau mereka menyebutkan takbir al karaha kariha fulan yaqah fulan ana akrahu hadza ana karihtu dzalika yang dimaksudkan adalah karahatu tahrim. Haram. Dan ini masyhur dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau senantiasa mengatakan yakrah, yakrah, yakrah. Namun yang dimaksudkan adalah haram. Ini tanbih ya ikhwan. Perhatian, jangan sampai kita mencampur adukkan antara istilah orang dahulu dari kalangan para ulama salaf dengan yang belakangan. Kalau dahulu mereka mengistilahkan al-makruh, ya, al kirahah maka yang dimaksud adalah al-haram. Ya. Selama tidak ada dalil, yang memalingkan darinya. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah taala juga menjelaskan hal ini dalam kitab beliau A'lam al-Muwaqqi'in. Sehingga Imam Muhammad rahimahullah tatkala beliau mengatakan Ibnu Mas'ud membenci ini semuanya, yakrahu maknanya adalah mengharamkan ini semua. Ya. Karena ini dari amalan syaitan. Ataukah Dikhawatirkan pula dalam beberapa jenis nusyrah yang mungkin tidak mengandung kekufuran dikhawatirkan akan menjerumuskan pada kekufuran. Nah, dan para ulama membawa perkataan Ibnu Mas'ud kepada makna yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil Bukhari an Qatadah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Qultu libni musayyab Aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, yakni Sa'id Ibnu Musayyab, Abu Muhammad faqihu ahli Madinah wa huwa min al-fuqaha as-sab'ah wa huwa sayyidut tabi'in wa afdaluhum fil ilm. Yang paling mulia dalam hal ilmu. Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, rajulun bihi tibbun. Seseorang terkena tib. Salah satu jenis sihir. Ya. Dan at ini yang juga pernah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa seorang terkena tip sejenis sihir awa yu'akhadhu an imra'atihi ya ataukah yakni al-zahir au di sini keraguan dari perawi nah yu'akhadhu ay terhalangi dari mendatangi istrinya. Yakni dia tidak mampu mendatangi istrinya dan bersetubuh dengannya. Nah. Ini maknanya yu'akhadu. Ani imra'atihi. Yu'akhad dari kata al-akhdhah ya, atau al ukhdah yang maknanya adalah mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir mantra-mantra yang diucapkan. Sehingga tatkala tukang sihir tersebut mengucapkan mantra itu, sehingga orang itu terhalang untuk mendatangi istrinya. Padahal dia merasa mampu. Ketika dia mendekati istrinya, dia menjadi lemah. Ya, terjadi ajis, obat, ada mulkudrah untuk bersetubuh dengan istrinya tersebut ayuhallu anhu au yunshar? Apakah dilepaskan darinya dan dihilangkan sihir tersebut? Ya, yang zahir ini keraguan pula dari perawi au. Maknanya sama yuhallu anhu ay bimakna yunshar. Hanya perawi ragu apakah dengan lafaz ayuhallu anhu atau dengan lafaz yunshar. Yang maknanya apakah boleh untuk disingkat sihir tersebut dilepaskan? Ya. Qala kata Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Yang demikian boleh. Inna ma yuriduna al islah. Sesungguhnya yang mereka kehendaki dengannya adalah al-islah dalam rangka islah memperbaiki, tidak merusak. Ya. Fa amma ma yanfa' falam yunha anhu, maka apa saja yang mendatangkan manfaat maka tidaklah dilarang darinya. Dari sini Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala tatkala beliau ditanya tentang an nusyrah beliau membolehkan. Ya, Sebab apa? Maksudnya adalah islah untuk memperbaiki. Dari sini nampak dari jawaban beliau bahwa yang maks beliau maksudkan dengan an-nusyrah bukan an-nusyrah yang mengandung sihir. Sebab an-nusyrah mengandung sihir fasad wal ifsad merusak bukan islah. Lalu beliau tambah bahwa apa yang bermanfaat maka tidak dilarang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang as-sihir wala yuflih. As-sahiru haitsu ata. Tidaklah beruntung tukang sihir tersebut. Ya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka mampu untuk memudaratkan. Maka sihir ad-darar. Memudaratkan. Sehingga nampak dari jawaban Sa'id bin al-Musayyab bahwa an-nushrah beliau maksudkan di sini nushrah yang tidak mengandung as-sihir. Waruya anil Hasani annahu qal dan diriwayatkan dari Al Hasan bin Abil Hasan Yasar Tiqah, faqih, imam At-Tabi'in annahu qala bahwa beliau berkata rahimahullahu taala la yuhallu sihru illa la yahullu la yahullu sihra illa sahir tidaklah yang melepaskan sihir itu kecuali tukang sihir. Nah. Ya. Tidaklah yang melepaskan sihir tersebut kecuali tukang sihir, yakni al-ghalib kebanyakannya. Nah, mereka yang membantah sihir, menghilangkan sihir juga dengan sihir. Yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min amal syaitan." Ini termasuk dari amalan syaitan. Oleh karena itu, qala Ibnu Qayyim berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "An-nushrah hallu sihri anil mashur." Yang dimaksud dengan an-nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia nau'an dan ini ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama halun bisihrin mislihi melepaskan dan menyingkap sihir dengan sihir yang semisalnya. wahwal min amal syaitan. Dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan. Karena mereka pun meminta bantuan pada para syaitan dari kalangan jin. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Dan atas perkara inilah dibawa pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitani bima yuhibbu maka mendekatkan dirilah an-nasir yang hendak menyingkat dalam hal ini tukang sihir ya wal muntashir dan yang terkena sihir mereka mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dikehendaki dan disenangi oleh syaitan itu oleh karena itu biasanya mereka mendatangkan syarat-syarat yang dikendaki oleh syaitan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus menyembeli ini dan itu, kamu harus mendatangkan, kamu harus membaca ini dan itu. Ya. Agar kemudian sang hamba ini memenuhi persyaratan tersebut sebagai syarat untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Agar syaitan melemahkan dia, merendahkan dia di hadapan syaitan tersebut dan memenuhi hajat dan keinginannya fayubtilu amalahu anil mashur sehingga membatalkan amalannya dari orang yang terkena sihir yakni membatalkan sihir tersebut ya dan ini namanya raddul batil bil batil membantah suatu kebatilan juga dengan kebatilan dan ini tidak diperbolehkan Dan nah. watani sedangkan yang kedua an-nusyratu birruqyati wat ta'awudzati wal adwiyati wad da'awatil mubaha. Fahada jaiz. an nushra dengan ruqyah. Dengan at-ta'awudzat. Qul a'udhu bi rabbil falak. Qul a'udhu bi rabbil nas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya. Dan yang semisalnya dari at-ta'awudzat yang syariah. wal adwiyah dan obat-obat dawa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membolehkan kita untuk berobat. Fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat melainkan Allah Azza wa Jal menurunkan penawarnya. Ya. Tidak menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penawarnya. Sebagaimana dalam Bukhari dari hadis Abi Hurairah dan di sana hadis-hadis yang lain. Wad da'awatil mubahah dan doa-doa yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Fahadha jaiz. Maka ini boleh. Oleh karena itu, Jibril alaihissalam merukyah Nabi alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merukyah sebagian para sahabat dan para sahabat mereka pun merukyah dengan rukyah-rukyah yang syariah tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan. Maka dengan demikian ya kawan, terfahamilah dan tergabungkanlah makna-makna yang datang dari nusus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari aqwalus salaf tidak ada tanakut, tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.